بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ايها المستمعون الكرام قال المصنف الامام الذهبي رحمه الله تعالى الكبيره الخامسه منع الزكاه والزكاة معاشر المستمعين قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فلا تكاد تذكر الصلاة في كتاب الله إلا وتذكر الزكاة مقرونة بها والزكاة ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام قال الله قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه الحديث وهي حق في مال الاغنياء كما قال الله تبارك وتعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم جعله الله عز وجل للفقراء كما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه الى اليمن قال له فان اطعوك لذلك اي في الصلاه فاعلمهم ان الله عز وجل افترض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد في فقرائهم وهي لا تؤخذ من كل احد وانما تؤخذ من الاغنياء الذين عندهم مال وبلغ النصاب فتؤخذ منه الزكاه وتؤخذ منهم آه، من منه آه، الزكاه وتعطى للفقير وفيها خير عظيم للمزكي ولماله وللفقراء وللمجتمع ففيها فوائد لا حصر لها ولا عد وهي بركه على مال المزكي وعليه هو وعلى بيته وفيها مواساه للفقراء والمحتاجين وفيها سد للحاجه وفيها تكافل اجتماعي وتحقيق للخيريه وفيها زوال كثير من الخصال السيئه والخلال القبيحه الى غير ذلك من الثمار والاثار المباركه ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يسوق بعض الادله على وجوب الزكاه وفرضيتها Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. <clears throat> Para pemirsa uh, Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberi rahmatnya kepada kita semua. Kita masih bersama kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada dosa besar yang kelima, yaitu kata Al-Imam zahabi rahimahullah, Al-Kabiratul Khamisah, Man'uz Zakat. Dosa besar yang kelima yaitu tidak mau bayar zakat. Eh, zakat merupakan temannya salat dalam Al-Qur'an, ya. Maka kalau kita buka Al-Qur'an hampir-hampir tidak disebut tentang salat kecuali disebutkan bersamanya zakat. Oleh karenanya zakat senantiasa digandengkan dengan salat. Dan zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan dia merupakan salah satu dari tiang-tiang utama dari agama Islam ini. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Agama Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mendirikan salat dan membayar zakat. Hadis yang masyhur. Dan dia merupakan hak uh, yang yang ada pada harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin yaitu zakat merupakan haknya orang miskin yang berada di hartanya orang kaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Sungguh pada harta mereka, hartanya orang-orang kaya ada hak. Hak milik siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang yang meminta dan bagi orang yang tidak tidak tidak meminta yang terhalangi dari harta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala eh, menjadikan zakat merupakan hak bagi orang-orang miskin. Sebagaimana dalam hadis Muaz radhiyallahu taala anhu, tatkala Rasulullah SAW mengutusnya ke negeri Yaman, Rasulullah SAW bersabda, "Fa in ata'u lidzalik fa'limhum anna Allah anna Allah azza wa jalla farada 'alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim." Kata um, Rasulullah SAW kepada Muaz, jika mereka penduduk negeri Yaman nurut kepada engkau untuk mengerjakan solat, maka ajarkanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat dalam harta mereka. Maka zakat tersebut diambil dari harta mereka dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada fakir miskin. Oleh karenanya, zakat itu tidak diambil dari setiap orang. Tetapi zakat itu hanya diambil dari orang yang kaya, yang memiliki harta dan hartanya telah mencapai nisab, maka diambil zakat darinya. Setelah diambil zakat darinya, dikembalikan diberikan kepada orang miskin. Dan pada zakat banyak kebaikan. Kebaikan bagi orang yang membayar zakat, kebaikan bagi hartanya, kebaikan bagi orang-orang fakir, dan kebaikan bagi masyarakat secara umum. Oleh karenanya dalam zakat ada faedah-faedah yang tidak terbatas, faedah yang sangat banyak. Dan dia merupakan keberkahan menambah berkah bagi harta orang yang membayar zakat dan juga memberi keberkahan bagi dia pembayar zakat itu sendiri dan juga mendatangkan keberkahan bagi rumahnya dan juga ada bentuk ya perhatian terhadap orang orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan dan menutup kebutuhan orang-orang yang miskin dan juga di situ ada bentuk kerjasama di antara masyarakat dan juga mewujudkan kebaikan dan hilangnya banyak dari akhlak-akhlak yang buruk, perangai-perangai yang buruk dan buah-buah yang lainnya yang bisa diambil dari zakat yang penuh keberkahan. Kemudian uh, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mulai menyebutkan dalil-dalil tentang wujubnya zakat dan uh, ke, ke, ke, kewajiban membayar zakat. قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون لا يؤتون الزكاة قيل هي الزكاة المفروضة التي هي حق في المال وقيل أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل ومنه قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقول, وقول الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أي زكاها بالتوحيد والإيمان ودساها أي غمسها بالكفر والعصيان Dalil yang pertama yang disebutkan oleh Imam Zahabi itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wailul lil musyrikin." Celakalah orang-orang musyrikin. Siapa? Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "La yu'tuna zakat," yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, celaka bagi mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat sebagaimana yang telah diketahui yaitu harta yang harus dikeluarkan dan ada juga pendapat yang mengatakan artinya orang-orang musyrikin mereka tidak mentazkiyah diri mereka, mereka tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid dan keikhlasan. Dan makna zakat terkadang artinya mensucikan jiwa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakka, qad aflaha man tazakka, wa dzakara asma rabbih Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang telah mengotori jiwanya. Zakkaha mensucikannya yaitu mensucikan diri, jiwanya dengan tauhid dan keimanan dan mengotorinya yaitu memasukkan jiwanya ke dalam kekufuran dan kemaksiatan. قال رحمه الله تعالى وقال الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وهذا وعيد شديد لمن لا يزكي ماله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فيعذبون بهذه الاموال التي حبسوها ومنعوها ولم يخرجوا حقها الذي فرضه الله عليهم حيث اعطاهم المال الكثير وطلب منهم ان ينفقوا منه الشيء القليل فمنعوه فكان فكانت عقوبتهم ان عذبوا بهذا المال الذي منعوه Kemudian Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya yaitu firman Allah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakannya itu tidak membayar zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar kepada mereka dengan adab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka pada hari tersebut maka emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka jahanam, kemudian digunakan untuk membakar atau menyetrika ya kepala jidat-jidat mereka, kemudian lambung-lambung mereka dan punggung-punggung mereka. Hada makanas li anfusikum fadhuku ma kuntum nizun. Ini adalah balasan akibat kalian menyimpan harta-harta kalian, maka rasakanlah akibat perbuatan kalian. Ini merupakan uh, ancaman yang sangat berat bagi orang yang tidak membayar zakat hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Maka pada hari tersebut hartanya tersebut dipanaskan di neraka jahanam, kemudian digunakan untuk memanaskan ya eh, wajah-wajah mereka, kemudian memanaskan lambung-lambung mereka dan memanaskan belakang-belakang mereka. Oleh karenanya mereka diadab dengan harta yang mereka simpan tersebut yang mereka tidak membayar zakat. Mereka tidak mengeluarkan hak zakat tersebut yang Allah wajibkan kepada mereka. Allah telah memberikan mereka harta yang banyak dan Allah hanya meminta mereka sedikit untuk bayar zakat. Akan tapi mereka tidak mau bayar zakat. Akibatnya harta tersebut digunakan untuk mengadab mereka. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما نفذت نفدت آه، آه، أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع الحديث سياق هذا الحديث في الصحيحين أطول من هنا والمصنف رحمه الله اقتصر على ذكر عقوبة تارك الزكاة وفيه أن العقوبة تختلف بحسب المال الذي يمتلكه صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاته يقطح يوم القيامة بقاع قرقر أي أرض منبسطة فتنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها وإن كان صاحب ذهب وفضة فإنه, فإنه يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها الجباه والجنوب والظهور في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا إذا كان عن شح وتقصير فهو من الكبائر ولو كان منتقلا آه، بذلك من الملة لم يكن له سبيل إلا إلى النار ولا سبيل له الى الجنه اما اذا كان تركه للزكاه عن جحد لها وانكار لها فهذا كافر منتقل من المله ولا سبيل له يوم القيامه الا الى النار ولا سبيل له الى الجنه Kemudian Al Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi ibil tidak seorang pun yang memiliki onta, tidak juga atau memiliki Eh, sapi atau tidak memiliki kambing, kemudian dia tidak bayar mengeluarkan zakatnya kecuali onta, kemudian sapi dan kambing tersebut akan datang pada hari kiamat dalam kondisi yang lebih besar daripada yang di dunia. Ya, kemudian kambing, onta dan uh, sapi tersebut memiliki tanduk-tanduk yang digunakan untuk mentanduk orang uh, yang tidak bayar zakat tersebut. Dan juga kambing-kambing dan sapi serta onta tersebut menginjak-injak orang ini. Oleh karenanya <clears throat> eh, ini adalah hukuman yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang enggan bayar zakat, ya seperti tatkala dia memiliki onta, memiliki sapi dan memiliki kambing. Dan demikianlah dilakukan terhadap orang ini sampai uh, di, di, diberi hukuman pada hari kiamat kelak, yaitu hari di mana ukurannya 50 sehari seperti 50 ribu tahun. Sampai kemudian dihukum di antara para hamba. Setelah dia dihukum, disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka diperlihatkan jalannya apakah kepada surga ataukah ke neraka jahanam. Ya, dan tidaklah seorang yang memiliki uh, emas dan perak kemudian dia tidak bayar zakatnya kecuali uh, akan dijadikan seperti seorang yang pemberani, seorang laki-laki yang akan uh, menyiksanya. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, uh, hadis ini dalam sahihain lebih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim lebih panjang daripada yang disebut oleh Imam Az-Zahabi. Akan tapi Al-Imam Zahabi rahimahullah hanya menyebutkan eh, bagian yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat. Bahwasanya hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat eh, bervariasi tergantung jenis harta yang tidak yang jenis harta yang dia miliki dan dia tidak keluarkan zakatnya. Orang yang memiliki onta, memiliki sapi dan memiliki kambing yang tidak dia keluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak dia akan dilemparkan di sebuah tanah yang lapang kemudian hewan-hewan tersebut menanduknya ya, ya onta kemudian sapi dan uh, kambing tadi menanduk-nanduknya kemudian selain menanduknya eh, hewan-hewan tersebut menginjak-injak dia adapun jika yang tidak berzakat adalah seorang yang memiliki emas dan perak maka emas dan perak tersebut akan dipanaskan oleh Allah pada neraka jahanam, kemudian digunakan untuk menyetrika uh, jidatnya atau dahinya dan menyetrika lambung-lambungnya dan menyetrika bagian belakang tubuhnya pada hari di mana sehari ukurannya seperti 50 ribu tahun. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fayuro imma ilal jannah wa imma ilan nar." Maka diperlihatkanlah jalannya. Kalau enggak ke neraka, kalau enggak ke surga, ya ke neraka jahanam. Ini e, menunjukkan orang yang ditunjukkan jalannya. Kalau bukan ke surga, maka ke neraka jahanam. Maksudnya dari orang yang tidak bayar zakat karena pelit, dia tidak mau bayar zakat. Maka ini adalah dosa besar. Dan e, kalau seandainya orang yang tidak mau bayar zakat itu masuk e, kafir, tentunya yang ditunjukkan oleh Allah hanyalah jalan menuju neraka jahanam saja. Tidak ada jalan menuju surga. Tetapi jika seorang e, tatkala dia tidak bayar zakat karena malas atau karena pelit, maka dia telah melakukan dosa besar namun tidak kafir. Akan tapi jika dia enggan membayar zakat karena dia menentang kewajiban zakat, dia memandang zakat tidak wajib, maka ini kafir, keluar dari agama dan tidak ada jalan bagi dia pada hari kiamat kecuali pada kepada neraka jahanam. قال المصنف رحمه الله وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها وهذا فيه أنه إذا امتنع الإنسان من أداء زكاة مالية ولم يقم بدفعها لجباة الزكاة الذين يوظفهم ولي الأمر لجبايتها فالحكم أنه يلزم بدفعها وإن امتنع وإن امتنع وقاتل فإنه يقاتل. Uh, kemudian Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu telah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala berkata, "Demi Allah, kalau mereka tidak mau memberikan zakat kepadaku, <laughs> yaitu seperti hewan yang kecil, mereka tidak mau bayar zakat. Padahal dahulu mereka bayar zakat tersebut di zaman Rasulullah SAW, maka aku akan memerangi mereka karena mereka tidak mau bayar zakat tersebut. Ini dalil bahwasanya jika seorang uh, tidak mau bayar zakat dari hartanya eh, dan dia tidak mau berikan kepada para penarik zakat ya, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil zakat, maka hukumnya harus dipaksa harus dipaksa untuk bayar zakat tersebut. Dan kalau dia tidak mau bayar zakat, maka diperangi, ya. Karena orang seperti ini pantas untuk diperangi karena tidak mau bayar zakat. Qala rahimahullahu taala قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير اي ان <clears throat> الله عز وجل يجعل ما بخلوا به طوقا في اعناقهم يعذبون به كما ورد في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهز بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخرها Kemudian uh, Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Al-Imran wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairal lahum. Maka janganlah orang-orang yang pelit ya tidak mau bayar zakat itu dari harta yang Allah berikan kepada mereka ya dari karunia Allah Subhanahu wa taala maka ini lebih baik bagi mereka kalau mereka tahan hartanya mereka menyangka lebih baik bal huwa syarrul lahum justru mereka tatkala menahan diri mereka pelit dengan harta mereka <clears throat> maka ini lebih buruk bagi mereka sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah maka hartanya tersebut akan digantungkan di lahirnya pada hari kiamat walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir maka milik Allah lah segala harta yang atas segala perbendaharaan di langit dan di bumi dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan harta yang mereka pelitkan tersebut yang mereka tidak mau keluarkan ya dijadikan e, benda yang berat yang menggantung di leher-leher mereka dan akan diadab dengan harta tersebut. Mereka akan dihadap dengan harta yang mereka tahan tersebut sebagaimana e, datang dalam sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia tidak bayar zakatnya, mustilalahu maluhu syuja'an akra. Maka dia akan di, dijadikan hartanya seperti ular. Ular yang akan menyiksa dia pada hari kiamat, kemudian akan menusuk apa namanya kedua pipinya, ya. Ya, kemudian dia berkata ular tersebut, "Ana maluk, aku adalah hartamu dan aku adalah harta yang kau simpan." Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih." Dan janganlah orang-orang yang pelit mereka menyangka harta yang mereka simpan tersebut, yang mereka pelitkan tersebut adalah lebih baik bagi mereka. Qala rahimahullah wa 'anil الله sallallahu alaihi wasallam fi man mana'a az-zakah qala man mana'aha fa inna فان wa shatra ماله عزمة من عزمات ربنا أخرجه أبو داود والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أي يطلب منه الزكاة فإن امتنع أخذوها منه وشطر ماله وفي رواية وشطر إبله عقوبة له على الامتناع قال عزمة من عزمات ربنا أي حكم حكم من الله وأمر من أوامره جل وعلا وهذا الحديث من أهل العلم من أخذ به على ظاهره وقال إن من يمتنع عن الزكاة يعاقب بهذه العقوبة فتؤخذ الزكاة وإضافة إلى ذلك يؤخذ منه نصف مال تعزيرا له وعقوبة على امتناعه ومن أهل العلم من قال إن هذا الحكم منسوخ والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل والله تعالى أعلم Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah bawakan hadis yang lain dari Nabi SAW tentang orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man aha Barang siapa yang tidak membayar zakat, fa inna akhiduha wa syatra malihi. Maka kami akan mengambil zakat tersebut dan kami akan ambil juga setengah hartanya. Azmat dan min azmat min azamati rabbina. Ini adalah hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dari hadis Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya. Para hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang uh, diminta darinya zakat kemudian ternyata dia tidak mau bayar zakat, maka diambil zakatnya dengan paksa. Selain diambil zakatnya dengan paksa, juga diambil setengah hartanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan syatro ibilih, diambil setengah ontanya. Jadi ontanya semua diambil setengahnya. Sebagai hukuman atas karena dia melarang, karena dia tidak mau bayar zakat. Jadi hukumannya selain diambil zakatnya juga diambil setengah hartanya sebagai hukuman karena dia tidak mau bayar zakat. Ya, yaitu ini adalah hukum dari hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah dari perintah Allah Subhanahu wa taala hadis ini, sebagian ulama mengambil zahir hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mau bayar zakat, maka dihukum dengan hukum seperti ini, yaitu diambil zakatnya yang tidak mau dibayar dipaksa. Kemudian selain diambil zakatnya, diambil juga setengah hartanya sebagai hukum takzir bagi dia, sebagai hukum karena dia tidak mau bayar zakat. Dan di antara ahli ilmi, di antara para ulama ada yang mengatakan hukum ini mansuh. Ya, akan tapi pendapat yang mengatakan bahwasanya hukumnya sudah mansuh butuh kepada dalil yang menunjukkan mansuhnya. قال رحمه الله وعن يحيى بن أبي كثير حدثني عامر العقيلي أن أباه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حقه وفقير فخور وهذا الحديث فيه ذكر هؤلاء الثلاثة الذين يدخلون النار وهم من أول من أوائل الداخلين الأول أمير مسلط أي في تجبر وتسلط وطغيان وتعدي على الرعية وإلحاق المشقة والأذى بهم والثاني وهو محل الشاهد ذو ثروة لا يؤدي حق الله فيها والمعنى ذو مال لا يؤدي حق الله فيها أي لا يخرج الزكاة المفروضة والزكاة حق لله أي أوجبه سبحانه في المال وجعلها للأصناف التي بينها سبحانه في كتابه والثالث فقير فخور أي فقير لا مال عنده في حاجة وعوز وهو في الوقت نفسه متكبر يتعالى على الآخرين وهذا من أبغض الخصال وأشنعها إن الله لا يحب كل مختال فخور وتكبر مثل هذا تكبر من غير وجود للباعث له بخلاف الغني وصاحب الرئاسة تكبره يدخل عليه بسبب وجود الباعث وهو المال أو الرئاسة ولهذا كانت عقوبته أشد من غيره مثل أشيمط الزاني بخلاف الشاب إذا زنى فالباعث له قوة الشهوة وبهذا يعرف أن الذنب يتضاعف بسبب ما يحتف به كما سبق الإشارة إلى ذلك وسيأتي أيضا التنبيه عليه آه، إما بالوقت أو بحال الشخص أو مكانه أو غير ذلك Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya yaitu dari Yahya bin Abi Kathir dia berkata telah mengabarkan kepadaku Amir Al-Uqaili bahwasanya ayahnya mengabarkan kepadanya bahwasanya ayahnya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata Rasulullah SAW bersabda tiga orang awalu thalathatin yadkhuluna nar tiga orang yang pertama kali yang masuk neraka jahanam tiga golongan yang masuk neraka jahanam amirun musallat yaitu seorang pemimpin yang dia kejam dan sewenang-wenang wa sarwatin min malin la yuaddi haqqahu dan orang yang memiliki harta yang kaya, harta yang banyak namun dia tidak bayarkan zakatnya wa faqirun fakhur dan orang yang miskin dan sombong. E, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan tiga golongan yang masuk neraka dan mereka termasuk orang-orang pertama kali masuk neraka. Yang pertama adalah amirun musallab, itu seorang amir yang yang sewenang-wenang, yang sombong dan angkuh, yang berbuat ber, berlebih-lebihan, e, eh, mendolimi rakyatnya, membuat mereka susah dan payah. Ini e, pemimpin seperti ini termasuk masuk dalam neraka jahanam. Yang kedua, yang ini menjadi perhatian kita, yaitu kata Nabi SAW, Zu la yu'addi haqqallahi fiha. Itu seorang yang memiliki harta, namun dia tidak menunaikan hak Allah yang ada pada harta tersebut. Maknanya, Zu adalah pemilik harta. Dia tidak menunaikan hak Allah yang ada pada harta tersebut, yaitu dia tidak mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan kepadanya. Dan zakat merupakan hak Allah, yaitu Allah yang mewajibkan zakat pada harta. Dan Allah kemudian menjadikan harta tersebut milik bagi golongan-golongan asnaf zakat, golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian orang yang ketiga yang masuk neraka jahanam yaitu fakirun fakhur, seorang yang miskin lagi sombong yaitu seorang fakir tidak punya harta dan dia sendiri dalam keadaan butuh butuh bantuan. Namun dalam kondisi dia butuh bantuan, dia sombong, ya. Dia melakukan uh, merasa tinggi di atas orang lain. Dan ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kesombongan. Allah berfirman, "Inna Allah la yuhibbu kulla fakhur." Sungguh Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Dan e, kesombongan dari orang yang seperti ini adalah kesombongan yang tanpa ada sebab. Ya, berbeda dengan orang yang kaya. Orang miskin ngapain dia sombong? Adapun orang kaya ya, atau orang yang memiliki kedudukan, maka dia, dia sombong karena ada sebabnya. Sebabnya itu karena ada hartanya atau karena ke, kepemimpinannya, karena kekayaannya menjadikan dia sombong. Adapun orang miskin sombong tanpa sebab, maka ini hukumannya lebih berat daripada yang kaya yang sombong. Saya ulangi, orang miskin yang sombong hukumannya lebih berat bagi daripada yang kaya yang sombong. Dan contohnya seperti ini pula, kata Nabi SAW, al ushaymit Al-Zani, yaitu orang yang tua namun berzina. Ini ngapain dia berzina sementara syahwatnya sudah uh, mereda, mulai berkurang. Berbeda dengan pemuda. Jika pemuda yang berzina, maka karena ada pendorong yang buat dia berzina, itu syahwatnya yang sangat kuat. Oleh karenanya, dari sini kita ketahui bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan sebab yang mengelilinginya. Ya, dan ini telah kita jelaskan pada uh, uh, penjelasan di kesempatan yang lainnya. Dan akan juga datang penjelasan tentang hal ini, yaitu seorang uh, bisa jadi dosanya semakin besar karena waktu yang dia melakukan untuk berbuat dosa atau kondisi orang tersebut sehingga buat dia berdosa atau tempat dia berbuat dosa ini mempengaruhi besarnya dosa yang dia lakukan. قال رحمه الله وعن شريك وغيره عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال امرتم بالصلاه والزكاه فمن لم يزك فلا صلاه له فيه مكانه الزكاه من الصلاه وهي كما مر معنا قرينه الصلاه في كتاب الله قال ابن رجب رحمه الله ونفي القبول هنا هنا لا يراد به نفي الصحه ولا وجوب آه، الاعاده بتركه وانما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله والثناء بذلك عليه في الملأ الأعلى والمباهاة به للملائكة Uh, hadis berikutnya uh, atau perkataan seorang sahabat ya, dari Syarik dan Goirihi dari dan yang lain dari Abu Ishaq, dari Abil Ahwas, dari Abdullah. Dia berkata, Umirtum bis salati wa zakati, famalam yuzakki fala salata lahu. Kalian diperintahkan untuk salat dan untuk membayar zakat. maka barang siapa yang tidak membayar zakat, maka tidak ada sholat baginya. Uh, asar ini menunjukkan akan uh, kedudukan zakat ya dari sholat. Sebagaimana telah lalu bahwasanya uh, eh, sholat zakat itu merupakan gandengannya sholat, temannya sholat dalam Al-Quran. Di mana sih disebutkan sholat maka disebutkan pula zakat. Kebanyakannya seperti itu. Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan tidak diterima solatnya di sini, bukanlah yang dimaksud adalah tidak sah solatnya. Demikian juga tidak dimaksud untuk harus mengulangi uh, solatnya dengan meninggalkan uh, zakat. Akan tapi yang dimaksud adalah orang tersebut tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana orang yang melakukannya akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat dan akan dibanggakan oleh para malaikat. Jadi maksudnya hadis ini barang siapa yang tidak berzakat maka dia tidak akan bukan salatnya tidak sah tetapi dia tidak akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. ينبغي على المسلم وقد علم فرضيه الزكاه ومكانتها العظيمه من دين الله تبارك وتعالى ان يعنى بهذه الفريضه وان يتقي الله سبحانه وتعالى في ماله وان يعلم انه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى وان الله تبارك وتعالى سائله عن هذا المال ومن اعظم ما يكون السؤال عنه فيما يتعلق بالمال سؤال عن هذه الفريضه هل ادى زكاه ماله او لم يؤدي زكاه ماله فليكن المرء ناصحا لنفسه متقيا لله تبارك وتعالى ربه ويحتاج في هذا المقام الى ان يتعلم ما يتعلق بالزكاه ولا سيما اذا كان عنده المال ويعرف النصاب ان كان ذا ماشيه او كان ذا زرع او كان ذا ذهب او فضه أو كان ذا تجارة فيعرف النصاب ويعرف مقدار الزكاة ووقتها ويكون حريصا على أدائها كما أمر متقيا الله سبحانه وتعالى وليسلم أيضا من هذه العقوبات التي مر معنا الإشارة إلى جملة منها وليفوز أيضا بالثواب ثواب عباده المتقين العاملين بما امرهم به سبحانه وتعالى ولا سيما الفرائض فان الله يقول في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه والزكاه فريضه من فرائض الاسلام العظيمه آه، Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya wajib bagi setiap muslim yang telah mengetahui tentang kewajiban bayar zakat dan mengetahui tentang kedudukannya eh, yang sangat agung di dalam Islam, maka hendaknya dia berusaha untuk menjalankan kewajiban ini dan dia, hendaknya dia bertakwa kepada Allah dalam menunaikan zakat hartanya. Dan hendaknya dia yakin bahwasanya dia akan di, di, di dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan bertanya kepada dia tentang hartanya. Dan di antara pertanyaan yang Allah tujukan yang paling penting tentang harta, yaitu Allah bertanya, apakah engkau sudah bayar zakatmu atau tidak? Ya. Oleh karenanya eh, hendaknya dia berusaha untuk membayar zakat harta yang dia miliki. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang berusaha untuk bertakwa kepada Robnya dalam bayar zakat. Dari sini dia butuh untuk mempelajari eh, perkara-perkara yang berkaitan dengan zakat. Terutama jika dia memiliki harta, entah dia memiliki harta eh, hewan ternak atau emas atau perak atau tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya dia harus mempelajari tentang zakat, tentang bagaimana yang nisabnya, nisab masing-masingnya, nisab emas, nisab perak, nisab eh, tumbuh-tumbuhan, nisab binatang ternak, nisab barang dagangan ya. maka dia harus mengerti apa itu nisabnya Demikian juga eh, kapan waktu membayar zakat tersebut. Ya, orang yang memiliki emas, perak, kemudian tumbuh-tumbuhan, demikian juga barang perdagangan, dia harus tahu eh, berapa nisabnya dan kapan harus dia bayar zakatnya tersebut. Dia tahu kapan nisabnya dan berapa harus yang dia keluarkan. Dan dia semangat untuk uh, membayar zakat tersebut. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia telah membayar uh, mengeluarkan zakatnya, zakat harta yang dia miliki, maka dia akan selamat dari hukuman-hukuman, azab-azab yang tadi telah kita jelaskan sebagiannya yang telah disebutkan oleh Imam Zahabi berapa banyak hukuman dan azab yang diberikan kepada orang yang tidak membayar zakat. Selain itu dia juga akan mendapatkan ganjaran yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang membayar zakat. Karena ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang wajib. Sebagian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang wajib." Dan kita tahu di antara amalan yang wajib adalah bayar zakat. Maka barang siapa yang bayar zakat, dia akan uh, meraih pahala orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا اجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال انه تبارك وتعالى آه، سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Demikianlah آه، para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan maha uh, mulia ya. agar memberikan kepada kita seluruhnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempelajari ilmu yang bermanfaat dan agar kita bisa mengamalkan amalan yang soleh dari ilmu yang kita pelajari dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan lisan-lisan kita Tidaklah kita berucap kecuali yang benar dan dijauhkan dari segala bentuk kedosaan dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan amalan soleh kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala Eh, menerima amal ibadah kita. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya maka kami persilahkan. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk uh, Fadilatul Syekh atas eh, darah yang disampaikan juga untuk Ustaz Anda yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang telah kami terima. Untuk yang pertama pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari saudara Abu Haidar di Bogor yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi Ya Fadilatul Syekh, eh, mohon penjelasan terkait dengan ayat Quran Surat Fusilat ayat 6 dan 7 tadi yang menyebutkan bahwasannya kecelakaanlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak membayarkan zakat. Mohon penjelasan dari hal ini apakah ada hubungan antara zakat dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan kufur. Terima kasih. Jazakallahu Syekh. La yakuna zakat. هل هناك علاقة بين عدم منع الزكاة مع الشرك؟ قوله في هذه الآية الكريمة ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قيل في معنى لا يؤتون الزكاة أي ما تزكو به قلوبهم وتطهر من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى كما في قوله قد افلح من تزكى قد افلح من زكاها وقيل المراد زكاه المال قيل المراد زكاه المال فقيل فعن الايه لا يؤتون الزكاه اي لا يزكون انفسهم بالتوحيد وقيل لا لا يزكون اموالهم باداء ما افترض الله سبحانه وتعالى آه، عليهم من زكاة المال والمشرك لو أنه زكى ماله أو تصدق من ماله فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه زكاة ماله ما لم يوحد الله جل وعلا كما قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فجعل الكفر مانعا من قبول النفقه نفقه الاموال والبذل وكذلك قول الله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين وكذلك قوله ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك والايات في هذا المعنى كثيره ولهذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في شروط الزكاه الاسلام لان الكفر مبطل للعمل لان الكفر مبطل للعمل محبط له Uh, saya menjelaskan bahwasanya uh, tadi telah kita jelaskan dalam pengajian kita bahwasanya ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang ayat ini. Wa lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat yaitu celaka bagi orang musyrikin yang mereka tidak membayar zakat. Ya, pendapat pertama yang dimaksud tidak mengeluarkan zakat artinya mereka tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid, tetapi mereka membiarkan diri mereka kotor dengan kesyirikan. karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Qad aflaha man zakkaha." Qad aflaha man tazakka. Dalam dua ayat kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Itu mensucikan jiwanya dengan tauhid. Ya. Dan bukan mengotori jiwanya dengan kesyirikan. Ini pendapat. Pendapat yang kedua maksudnya orang musyrik eh, mereka celaka dan mereka tidak bayar zakat, ya Ya, meskipun kalau mereka bayar zakat pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikianlah mereka melakukan banyak dosa, di antaranya mereka tidak sholat, di antaranya mereka tidak bertauhid, di antaranya mereka juga tidak berzakat, tidak mengeluarkan zakat dan mereka dicela oleh Allah karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau mereka mengerjakan ibadah apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka bertauhid kepada Allah. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidaklah Eh, nafkah mereka, nafkah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah menjadikan kekufuran mereka sebagai penghalang diterimanya nafkah yang mereka keluarkan. Orang-orang musyrikin mereka juga nafkah, mereka juga mungkin eh, bersedekah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kafaru billahi wa bi rasulih. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka telah gugur amalannya. Artinya mereka beramal orang, tapi namun dia tidak beriman, percuma amalan tersebut akan akan gugur.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 Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala menyebutkan tentang syarat bayar zakat yaitu orang tersebut harus Islam karena orang kafir tidak bayar zakat. Baik, terima kasih atas eh, jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Bapak Abu Haidar di Bogor. Kita angkat untuk penelpon yang pertama di 0218236543. Sudah ada Bapak Abu Dora di Singapura. Silahkan Pak. Iya, halo. Silakan Pak Abdul. Ya. Nah, silakan Pak ke pertanyaannya. Mohon maaf, uh, volume radio ya. radio monitornya mohon dikecilkan. Ada feedback, Pak. Silakan. Pertanyaannya dua. Pertama, dalam konteks Singapura ini kan banyak yang senang pada susahnya. Macam mana kalau zakat itu kita kasihkan ke lain daerah, apakah boleh begitu? Dan yeah. apalagi di daerah lain, macam di tempat kita lebih banyak memerlukannya. Iya. Yeah. Nah, yang satu lagi, ini eh, eh, lain ini waktu zaman Rasulullah SAW kan ada si Daisa eh, waktu ada raya menyanyi dua sama kawan-kawannya itu terus Abu Bakar datang marah terus Rasulullah datang mengatakan ini dua hari karena hari raya pertanyaannya pernahkah sahabat mengikuti mereka sesudah itu menyanyi waktu hari raya itu saja Iya, baik. Terima kasih Pak Budora atas uh, pertanyaannya. Ya. Nah, yang pertama tadi, uh, Fawas, yang pertama. Iya, pertanyaan yang pertama terkait dengan uh, mengeluarkan zakat. Di luar Singapura? Apabila, nah? Dikeluarkan di luar Singapura maksudnya? Iya, uh, dikeluarkan di luar daerah yang lebih memerlukan. Apakah diperbolehkan? فيما يتعلق بسؤال السائل الأول وهو هل يلزم أن يكون إخراج الزكاة في البلد نفسه وأم أنه يجوز إخراجها إلى الفقراء في البلدان الأخرى الأصل وبل الأولى في زكاة المال أن يكون إخراجها من الغني لفقراء بلده ومن الحكمة في ذلك كما ذكر العلماء أنهم يرون هذا المال فكون فكونهم يرونه تعلق به نفوسهم ثم يذهب إلى الفقراء في أمكنة بعيدة يبقي شيئا في نفوس هؤلاء الفقراء فالأصل أو والأولى أن يخرج المال لفقراء البلد وقد يستفاد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ عندما بعث إلى اليمن قال صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم وإذا كان كما ذكر لا يوجد فقراء في بلده لكن لا يصار إلى ذلك إلا بعد التحقق أو كان مثلا المال كثير والفقراء قليل فيمكن يعطي فقراء بلده ويعطي أيضا الفقراء الآخرين آه، ممن تشتد حاجتهم في المناطق الأخرى. Uh, adapun uh, pertanyaan yang pertama yaitu apakah boleh seorang mengeluarkan zakat di luar negaranya ya ataukah dia harus membayar zakat dalam negeri tempat dia tinggal maka saya menjelaskan tadi bahwasanya hukum asal dalam mengeluarkan zakat yaitu seorang mengeluarkan zakat di tempat dia sendiri dia keluarkan zakat di orang-orang miskin di sekitarnya. Karena para ulama menjelaskan hikmahnya. Hikmahnya apa? kalau dia memiliki harta, kemudian dia memiliki e, kekayaan, maka kondisi dia itu diketahui oleh orang-orang miskin, tetangga-tetangganya, orang-orang sekitarnya, tahu dia ini orang kaya. Dan tentunya jiwa mereka orang miskin tersebut e, berharap mereka akan diberikan hak zakat dari harta yang orang kaya yang mereka lihat tersebut. Kalau seandainya kemudian Akhirnya orang kaya ini mengeluarkan zakat ke orang miskin-miskin yang jauh. Sementara orang miskin-miskin tetangganya tidak dapat bagian, maka tentunya hal ini menjadikan dalam diri mereka ada sesuatu. Ya, ternyata harta yang mereka harapkan tersebut ternyata diberikan kepada orang miskin yang jauh. Oleh karenanya, hukum asalnya zakat itu dikeluarkan dan diberikan kepada orang fakir miskin di asal daerah orang yang kaya tersebut. Dan ini mungkin bisa diambil faedah dari hadis Muaz radhiyallahu taala anhu tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal uh, ke negeri Yaman, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَأَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ Kata Nabi SAW, jika kau Mu'ad mengajarkan solat kepada mereka, kemudian mereka nurut kepada engkau untuk solat, maka ajarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan mereka untuk bayar zakat yang sedekah atau zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Maka ini hukum asalnya bahwasanya zakat itu diambil orang kaya kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin di negeri tersebut di tempat dia berada. Akan tapi kondisinya seperti yang disebutkan, ternyata tidak ada orang-orang miskin. Tentu harus dicek benar, apa benar nggak ada orang miskin, jangan-jangan ada. Atau ternyata memang benar ada orang miskin, namun orang miskinnya sedikit, lebih banyak orang kayanya. Lebih banyak orang kayanya sehingga harta berlebih-lebihan, maka harta tersebut diberikan kepada uh, diberikan kepada uh, para fakir miskin di daerahnya dan juga diberikan kepada fakir miskin di luar daerahnya karena fakir miskinnya cuma sedikit di negerinya. Ini ada pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan kedua tadi tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah benar Aisyah radhiyallahu taala anha uh, menyanyi bersama teman-temannya tatkala Idul Fitri atau Idul Adha? Dan apakah para sahabat setelah itu juga masih menyanyi-nyanyi setelah uh, wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? وفيما يتعلق بسؤال الأخ السائل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذكره أنه ثبت أن كانت تغني فلا يقال ثبت إلا فيما يتحقق يعني المرء منه ويتأكد من آه، ثبوته لكن جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي وعندي جاريتان تغنيان بغناء بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل قمزتهما فخرجتا فإذا كان يقصد آآ آه، آآ آه، آه، هذا الحديث فهذا الحديث الجليل استفاد منه كراهة الغناء وإنكاره وتسميته مزمارا من أمور الشيطان وأن ذلك معروف آه، عند الصحابة رضي الله عنهما ولهذا أنكر أبو بكر رضي الله عنه على عائشة غناء الجاريتين عنده عندها وسماه مزمارا من مزامير الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على آه، ابي بكر رضي الله عنه تسميه آه، ذلك مزمارا من مزامير آه، الشيطان وهذا الغنى انما كان من جاريتين تنشدا تنشدان غنى غناء الانصار الذي تقوله كان يقولونه يوم بعاث فيما يتعلق بالشجاعه والحروب فياتي بعض الناس لمثل هذه الاحاديث ويحملها ما لا تحتمل ويستدل بها على جواز الغنى والمغنين والمغنيات مما هو موجود بشكل كبير جدا وكثير منه في العشق وإثارة الغرائز والحب والغرام ويحاول أن يحمل هذه النصوص ما لا تحتمله من هذه المعاني والله جل وعلا وحده الهادي والموفق لكل خير Ah, adapun tentang pertanyaan kedua, uh, apakah benar Aisyah radhiyallahu taala anha uh, pernah uh, bernyanyi tatkala hari lebaran, hari raya? Maka uh, saya menjelaskan bahwasanya uh, kita tatkala ingin menyatakan bahwasanya Aisyah pernah bernyanyi bersama sahabat-sahabatnya, maka tentu kita harus e, mengecek dalilnya, dalilnya ada atau tidak bahwasanya Aisyah e, pernah e, bernyanyi, ya. Jadi tidak, tidak tidak kita mengatakan bahwasanya Aisyah bernyanyi kecuali ada memang dalilnya. Ternyata kalau kita cek dalilnya dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Aisyah tidak bernyanyi. Ya, dalam hadis dalam lafalnya disebutkan bahwasanya dakhala alayya Nabi shallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyan kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya uh, suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahku dan ternyata di rumahku ada uh, dua budak wanita anak-anak kecil yang yang sedang bernyanyi tentang Yaumul Bu'ats. Yaumul Bu'ats itu adalah hari peperangan yang terjadi antara perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj. Yang di situ bercerita tentang kepahlawanan, tentang peperangan. Jadi mereka sedang eh, ber, ber, ber, bernyanyi tentang peperangan dan kepahlawanan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian tatkala itu fatwa wa wajahu disebut dalam hadis tadi kalau saya tidak salah Rasulullah SAW kemudian berbaring dan memalingkan wajahnya. Ya, Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Seakan-akan tidak suka dengan hal tersebut. Namun Nabi tidak mengingkari. Maka kemudian datang Abu Bakar ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha masuk dalam rumah. Kemudian dia mengingkari, dia mengatakan, apakah ada mizmarus syayatin? Indah Nabi Alaihi Wasallam apakah ada seruling setan di sisi Nabi Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW eh, mengatakan kepada Abu Bakar, biarkanlah mereka eh, bernyanyi karena ini hari Lebaran. Maka setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha menyuruh kedua budak ini pergi. Karena Abu Bakar tidak suka dengan hal tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh sebenarnya inilah cerita hadis tadi ya. Bahwasanya memang ada dua budak wanita yang menyanyi, kemudian datang Nabi SAW Nabi malingkan wajahnya menunjukkan Nabi tidak begitu suka dengan hal ini. Kemudian Abu Bakar datang mengingkari, dikatakan sebagai seruling syaitan. Kemudian Aisyah menyuruh kedua budak ini keluar. Budak tersebut padahal bernyanyi sedang bernyanyi tentang kepahlawanan dan peperangan. Maka ada sebagian orang yang kemudian memahami ini dengan salah paham. Perhatikan di sini, Uh, nyanyian merupakan seruling syaitan adalah perkara yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Oleh karenanya waktu Abu Bakar menamakan itu sebagai seruling syaitan tidak diingkari oleh Nabi. Nabi tidak mengatakan kau salah Abu Bakar, itu bukan seruling syaitan tapi Abu, Abu Bakar dibiarkan oleh Nabi untuk mengucapkan seruling syaitan. Hanya saja Nabi mengatakan boleh mereka bernyanyi karena ini hari Lebaran ya, di, adalah keringanan untuk bernyanyi pada hari tersebut. Namun nyanyian-nyanyian yang bermanfaat seperti nyanyian yang menceritakan tentang kepahlawanan dan keberanian dan perjuangan. Sebagian orang mengambil salah paham tentang hadis ini, dipaksa-paksa hadis ini untuk dijadikan dalil untuk nyanyian secara umum nyanyi-nyanyi boleh. Padahal kebanyakan nyanyi-nyanyian yang ada, kebanyakan lagu-lagu yang ada, yang ada di tersebar di bumi ini adalah nyanyi-nyanyian lagu-lagu tentang percintaan, tentang kerinduan, tentang um, membuat syahwat bergejolak dan macam-macamnya. Maka tentu tidak nyambung antara uh, ini dengan itu, antara hadis ini dengan apa yang dijadikan dalil mereka memaksakan hadis ini untuk dibawakan kepada makna yang tidak mungkin dikandung oleh hadis ini. Wallah alam bisawab. Kami ucapkan terima kasih Zekal Heran atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Pertanyaan Bapak Abu Dorar tadi untuk perjumpaan kita. Kami mohon pada Syekh untuk menutup dan memberikan ikhtitam. في ختام هذا اللقاء أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله انه سميع الدعاء وهو اهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di ujung pengajian kita ini, Syekh berdoa atau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk melakukan segala kebaikan dan agar Allah menunjukkan kepada kita sawa as-sabil, jalan yang lurus dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya dan dialah zat yang pantas untuk kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.